Masih kita pada macam yang kedua dari penasob yang menasobkan fi'il mudhara dengan perantaraan an. Telah disebutkan bahwasanya di antara penasob yang menasobkan fi'il mudhara dengan perantaraan an, jawazan ada lima. Yang pertama lamukai la mukay, Contohnya wa umirna linuslima li rabbil alamin. Dan la mukay, ini menasubkan fi'il mudhari dengan syarat <clears throat> yang pertama tidak didahului oleh kana ataupun tidak didahului oleh makana ataupun lam yakun. Kalau sebelumnya didahului oleh makan ataupun lam yakun maka dia lamul juhud. Dan dia lamul juhud menasobkan fil mudhari dengan bantuan an mudmar wujuban. Ya, syaratnya lamukai adalah yang pertama agar tidak didahului oleh makan ataupun lam yakun. Kalau didahului oleh makan ataupun lam yakun, maka dia lamnya bukan lamukai, bukan lamu ta'lil. Tapi lamul juhud dan lamul juhud menasubkan fi'il mudhari dengan bantuan an mudmar wujuban bukan jawazan seperti pada lamukai. Kemudian yang kedua agar fi'ilnya tidak bergandengan dengan la nafiyah. Agar fi'ilnya tidak bergandengan dengan la nafiyah. Seandainya fi'ilnya bergandengan dengan la nafiyah, maka wajib untuk annya dimunculkan, tidak boleh diidmarkan. Ya contohnya li alla yakuna nasi alaikum hujjah. Di sini ada lam, ta'lil. Kemudian ada fil mudhari setelahnya yakun. Tapi sebelum fil mudharinya ada nafi la. Maka wajib ketika itu annya dimunculkan. Li alla dalam kondisi dilebur dengan lam. Li alla aslinya li alla dilebur dalam tulisan dan bacaan. Jadi li alla. Contoh yang lain li alla ya'lama ahlul kitab. Li alla ya'lama ahlul kitabi. Ini juga sama lamukai hanya saja di sini annya wajib ditampakkan. Tidak boleh idmarkan Kenapa? Karena fi'ilnya didahului oleh la nafiyah. Itu dua syarat. Dari lamukai yang dia menasobkan fi'il mudhari setelahnya dengan bantuan an mudmarah jawazan. Syarat yang pertama agar tidak didahului oleh makan ataupun lam yakun kalau didahului oleh keduanya maka dia lamul juhud. Dan dia menasobkan dengan an mudmarah wujuban. Kemudian syarat yang kedua agar fi'ilnya tidak didahului oleh la nafiyah ataupun zaidah. Ya, la nafiyah ataupun la eh, tidak didahului oleh apa? La nafiyah ataupun zaidah. Kalau didahulu oleh la nafiyah ataupun zaidah maka wajib untuk annya dimunculkan. Seperti ya yakuna li'alla aslinya cuma didhomkan menjadi li'alla ya ya'lama dan seterusnya li'alla li'alla Allah. Hmm. kemudian disebutkan di sini contohnya wa umirna linuslima lirabbil alamin contoh yang memenuhi syarat dari lamukai yang dia menasobkan fil mudhari setelahnya dengan bantuan an mudmarah jawazan wa umirna linuslima lirabbil alamin Rabbnya wa huwa harfu 'athfin umira fi'lun madin mughayyiru sighah mughayyiru sighah mabniun 'ala fath Wana dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin naibul fa'il umirna naibul fa'il nanya. Linus lima alam lamukai. Boleh juga dikatakan lamu ta'lil. Nuslima fi'lul mudhari mansub bi an mudmarah jawazan. Ba'da lamikai. Nasabnya dengan apa? An mudmarah yang disembunyikan secara boleh telah lam kai. Wal fa'il fa'ilnya mustatir fihi wujuban taqdiru nahnu. Wa umirna linus lima nahnu. Ya. Kemudian masdar al muawwal min an wa ma ba'daha wa umirna linus lima rabbil alamin masdar muawwal dari an yang mudmarah dengan fi'il yang setelahnya itu majrur bilam dijarkan oleh lam ya majrur bilam kemudian al jaru wal majrur muta'alik dengan umirna. Jar majrur lam dengan masdar awal dari an yang mudmarahu jawazan dengan yang setelahnya itu jar majrur muta'aliknya dan umirna. Ya. Jadi ada masdar awal karena ada an di situ ya mudmarah. Kemudian wa umirna linuslima li rabbil alamin. Li rabbi jar majrur alam harfu jar. Wa rabb majrur billah wa alamatu jari kasru akhirih wal jar wal majrur muta'alliq bi nuslim. Ya. Rabb mudhaf wal alamin mudhafun ilaih. Ya. Ini jelas insyaallah. Kemudian sedikit tambahan, lam lamukai juga kadang bisa diterapkan untuk lam ta'lil contohnya tadi. Juga yang lain liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambik lam ta'lil. Kadang juga lam lamukai bisa diterapkan untuk lam hikmah. Seperti lama khalaqtul jin lama khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun. Hikmahnya agar mereka beribadah kepadaku juga diterapkan bisa ya lam ukai untuk lamul akibah lam yang bermakna akibat terjemahnya akibat contohnya kopahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwa wa hazana maka fir'aun pun ya ataupun keluarga fir'aun pun memungut Nabi Musa liyakuna lahum aduwa wa hazana sehingga akibatnya Nabi Musa tadi menjadi musuh bagi Fir'aun dan bagi kesedihan bagi keluarga Firaun. Di sini bukan diterjemahkan agar karena tujuannya memungut ya untuk kebaikan tapi akibatnya justru jelek sebagai balasan dari kejelekannya Firaun dan juga keluarganya. Faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduan wa hazana. Di sini lamnya disebut lamul akibah karena terimanya akibatnya. Ya. Keluarga Firaun pun mengambil memungut Nabi Musa yang masih bayi itu sehingga akibatnya Nabi Musa menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Akibat. Ini juga cabang dari lanukai lam ta'lil cabangnya. Cuma maknanya beda. Dan masih ada yang lain. Ya. Kemudian disebutkan huruf berikutnya yang dia menasobkan dengan an mudmarah jawazan adalah wawu fa summa au al-atifat yang semuanya wau fa summa dan au itu mengatofkan ala ismin kholis mengatofkan kepada yang sebelumnya dari isim yang kholis isim yang kholis itu apa ya nilai fi ta'wilil fi'il isim yang bukan pada takwilan fi'il hmm. Dengan contoh akan lebih jelas. Contoh, walabsu aba'atin wa taqarru'aini. Mengenakan pakaian aba'ah sejenis apa jubah wanita yang kaku kasar wa ini kemudian hatiku tentram di sini wa ini ya mansub dia dengan an mudmarah jawazan karena dan dia ya Robnya takoro itu diatofkan kepada lubes. Dan lubes itu isim kholis, isim yang murni. Tidak pada takwilan fi'il. Walubsu ibah. Ya diantara contoh isim yang kholis itu masdar. Lubes lebih sel basu. Lubes atau melibes. Walibsu aba'atin wa taqarra'ini. Mengenakan pakaian aba'ah yang kasar lebih saya sukai. Ya wa taqarra'ini. Dan juga tentramnya hatiku ahabu. ya lebih saya sukai disebutkan eh, kelanjutannya ahabu ilayya min lubsi asyufufi lebih saya sukai daripada mengenakan pakaian-pakaian yang lembut dan mewah ya wa lubsu aba'atin wa taqarru aini ahabbu ilayya min lubsi asyufufi mengenakan pakaian aba'ah yang mungkin harganya murah dan kasar watakor ini kemudian hatiku tenang lebih saya sukai daripada mengenakan pakaian-pakaian yang indah dan mewah. Di sini syahidnya takorro, Ya, dia diatofkan ah, eh, kepada lubus dan dia mansub dengan perantaraan an mudmarah ba'dal waw. Ya, bi an mudmarah jawazan ba'dal Dan di sini terpenuhi syaratnya. Ya. Di mana di sini taqarra itu diatofkan kepada isim khalis, isim yang murni tidak pada takwilan fi'il yaitu masdar lubs walub lubsu ibah wa antaqarra aslinya. Sehingga kalau ditakwil menjadi isim apa? Wa qurratu aini ya. walub lubsu abaah wa qurratu aini. Ya. i'rabnya wawu wa lubsu abaha taqarra'ini wal wawu harfu 'athfin lubs mubtada marfu' bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih wa huwa mudhafun wa abaah mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasru akhirih wa taqarra al wawu harfu 'athfin ya al wawu harfu 'athfin Kemudian taqarra fi'il mudhari' an mudmarah jawazan ba'da wawil ataf. Aini fa'il. Aini fa'il marfu' alamatu rafi dhammah muqaddaru ala ma qabla al-ya al-mutakallim. Qabla ya al-mutakallim. Mana' min dhuhur ya ishtighal al-mahal bi biharakatil munasabah. dan masdar muawwal al masdar muawwal min an wa ma ba'daha dari an dengan istilahnya setelahnya yaitu taqarra al masdar muawwal min an mudmarah wa ma ba'daha itu ma'tuf ala labs diatofkan kepada labs ya berarti dia apa i'rabnya marfu karena diatofkan kepada lubes ataupun libes takdirnya walubsu abaatin wa qurratu aini itu. Nah, qurratu aini. Kemudian contoh berikutnya ini wawu ya. Wa qawluhu laula tawaqqu'u mu'tarin fa urdiyahu. Nah, laula tawaqqu'u mu'tarin fa urdiyah. Mana di sini syahidnya? Faurdiyah. Di situ fil mudhari urdiyah mansub dengan an mudmarah. Fihi jawazan yaitu an mudmarah ba'dal fa. Jawazan. Karena dia diatofkan kepada isim khalis yaitu tawakku'. Tawakku' bentuk masar dari tawakku'a ya tawakku' tawakku'. Ya. ya rabbnya laula harfu imtina' liwujudin. Ya. Namanya laula harfum tina liwujud. Tawakku mubtada marfu' bil ibtida wa alamat raf'i dhammu akhirih. Wa huwa dan dia tawakku mudhaf. Mu'tarin mudhafun ilaih. Majrur wa alamat jari kasrah zahir ala akhirih. Dan khabarnya khabar mubtada mahdhuf wujuban takdirnya mawjud. Sudah pernah kita lewatkan ya. Kalau setelah laula itu seringnya dibuang khobarnya. Laula tawaqqu mu'tarin mawjudun takdirnya. Kemudian fa'urdiyah alfa harfu alfin ala tawaqqu huruf yang mengatofkan kepada tawaqqu. urdiyah fi'lun mudhari' mansub bi mudmarah jawazan ba'da al fa al atifah dan fa'ilnya fa'il mustatir fihi wujuban takdiru ana Walha fardiyah alha bamin muttasil mabni ala dhom fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian wal mastar muawwal min an wa ma ba'daha ma'tuf ala atas sana pada tawaqku'. Takdirnya apa? Takdirnya dah laula tawaqqu'u. Ya. Mu'tarin. Ya, laula tawaqqu'u mu'tarin fa Eh, fa'irbo iya. Jadi arbo yurdi irbo ya kan? Masalahnya arbo yurdi irbo. Laula tawaku mu'tarin fa'irbo i iyah. Fa'irbo i iyah. Karena pada arbo fa'urdi ada fa'il anak sehingga pada masternya di situ fa'ilnya dijadikan majrur mudhaf ilaih. Laula tawaqqu mu'tarin fa i iyah. Kalau bukan karena menunggu-nunggu mu'tarin, orang yang menghalangi kebaikan faurdiyah dan membuatnya ribok, ya masih ada kelanjutannya ini. Ini jelas ya. Urdiya di situ mansub dengan al-mudmarah fihi jawazan ba'da alfa dan terpenuhi di sini syaratnya di mana diatofkan urdiya kepada isim khalis yaitu masdar tawaqu'. Contoh yang lain wa qawlihi inni wa qatli Sulaikan thumma aqiluh. Sesungguhnya saya dan perbuatan saya membunuh Sulaik kemudian saya memberinya tebusan. Ya Rabbnya ini inna harfu taukid wa nasbin tansibul isma wa tarfal khabar wal ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalin nasbin ismuha wa qatli al waw harf atfin qatli ma'tuf ala ismi inna jadi qatli itu ma'tuf pada ya itu inni wa qatli wal ma'tuf ala mansub mansub mithlu wa alamatu nasbi al fathah al-zahiru ala akhirih ataupun alama qabla ya al mutakallim min zuhri ظهور mahal bi harakatil munasabah dan qatal itu masdar ya qatal masdar ya'mal amal al yarfa'u al fa'il wa al maf'ul dan dia qatal itu mudhaf itu dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli jar bil idhafah yaitu mudhaf tapi dia maknanya fa'il sulaikan itu maf'ulnya qatal dia masar didofahkan maka dia beramal sulaikan sebagai maf'ulnya hiya di situ mudhof maknanya fa'il maaf mansub alamat nasbi al fathah zahiru ala akhirih Thumma kemudian thumma harfatin atfin aqilu fi'il mudhari' aqala yaqilu. Aqilu fil mudhari mansubi an mudmarah jawazan ba'da al waw. Eh, ba'da thumma. Ya. Fa'ilu mustatir fihi apa? Aqilah fi'il mudhari mansubi an mudmarah ba'da thumma منصوب علامة نصبه الفتح الظهر على آخره وفعل مستتر فيه وجوبا تقدره أنا الهضم المتصل مبني على الضمة في محل نصب مفعول به dan al-masdar al-muawwal min an wa ma ba'daha apa ya Arabnya? Ma'tuf ala diatofkan kemana? Thumma aqiluh pada qatli ya kan Karena kotel itu isim kholis. Karena dia masdar dari kotel dulu Kotelan. Ini wa kotli sulaikan thumma qilah. Ya, thumma qilah. Kemudian contoh yang lain adalah qauluhu ta'ala au yursila rasulan ataupun mengutus seorang rasul Pelengkapan ayatnya wa ma kana li basharin ay Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Tidak selayaknya bagi manusia untuk diajak bicara langsung oleh Allah kecuali dengan wahyu ataupun di belakang hijab ataupun melalui utusan yang diutus atau dengan Allah utus kepada mereka manusia seorang rasul Ya, di sini Arabnya jelas ya. Hanya di sini diambil au yursila rasula. Ya. Kita Arab coba وما كان لبشر الواو حرف استئناف حرف استئناف ما نافية كان في الماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر لبشر جر مجرور اللام حرف جر بشر مجرور ب اللام علامة جر كسر آخره والجار والمجرور شبه جملة متعلق بواجب الحذف تقديره كائنا في محل نصب خبر مقدم jadi dia mukhabar muqaddam wa ma libasharin itu khobar karena yang muqaddam. Hmm. Kemudian an maka kana libasharin an yukallimahullah an harfu masdarin harfu harfu masdari Kemudian wa nasbin yukallim fil mudhari mansub bi an wa alamatu nasbi fatu akhirih. Wal ha dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih an yukallimahu. Allahu fa'il marfu' wa alamatu rafi dhammu akhirih. Kemudian wal masdar awal min an wa ma ba'daha fi mahalli rafin ismu kana. Isim kana diakhirkan. Takdirnya apa? Takdir maknanya wa ma kana taklimullahi kainan basharin. Ya. Tidaklah pembicaraan Allah itu terjadi ya langsung kepada manusia. Kemudian illa irobnya ya illa wa ma kana libasharin ayu Allah illa wahyan illa adatu hasrin. Alat hasr wahyan hal. Hmm. Hal. Dia masar maka ditakwil. Ya dengan yang mustaq, ya muhiyan. Ya. Dan dia mansub alamatu nasbi fatu akhirih. Illa wahyan aw min wara'i hijab aw harfu atfin. Min wara'i, min wara'i jar majrur. Min harfu jar wara'i majrurun bimin. Wa alamatu jarri kasur akhirih. huwa mudhaf wa hijab mudhafun ilaih majrur wa alamatu jari kasru akhirih. Al-jar wal majrur min wara'i hijab syibu jumlah muta'alik biwajibil hadf dengan sesuatu yang wajib dibuang di mahalli nasbin pada mahalli nasab juga hal juga ya yakni takdirnya musilan zalika ilahi min wara'i hijab disampaikan wahyu tersebut melalui hijab kemudian au yursila rasula ini syahidnya au yursila rasula ya Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara hijabin aw yursila rasula. Ya, di sebelumnya enggak ada fiil yang yursila dihafalkan kepadanya. Ya kan? Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara hijabin aw yursila. Tiba-tiba datang fiil yang mansub. Maka i'rabnya au yursila au harfu atfin. Yursila fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmaratan jawazan. Ba'da au setelah au. Wa alamatu nasbi fatu akhirih wa fa'iluhu fa'il yursila mustatir fihi jawazan taqdiru huwa. Kemudian al-masdar al-muawwal min an yang mudmarah jawazan masdar muawwal dari an yang mudmarah sebelum yursil dan yang setelahnya dari fi'il itu ma'tuf diatafkan kepada wahyan. Takdirnya illa wahyan au irsalan rasulan gitu. Au yursila rasula yursil Masarnya apa? Arsal arsal yursilu irsalan, ya kan? Au irsalan rasulan. Ini juga memenuhi syarat. Ya, karena datang selawah huruf atof yaitu au kemudian dia yursil diatofkan kepada isim khalis yaitu masdar wahyu. Ya. Kemudian rasulan maf'ulun bih mansub. <clears throat> Nah itu. Lima huruf yang dia menasobkan fi'il mudare dengan bantuan al mubmarah jawazan. Yang pertama lamu kay ataupun lamu ta'lil. Yang kedua wawu fa thumma au dengan syarat agar wawu fa thumma dan au mengatofkan fi'il mudare kepada isim khalis. pada isim khalis Ya. Isim yang murni tidak pada takwilan fi'il seperti isim fa'il yang beral. Hmm. Jadi diatofkannya kepada isim yang murni meskipun dia ada kandungan fi'ilnya cuma tidak dimaukan di awal kalinya. Ya. Seperti contohnya nih, kalau diatofkannya kepada isim yang bukan khalis tadi pada dan fil at-ta'iru fayaghdibu zaidun azubabu ya ini contohnya at-ta'iru fayaghdibu zaidun azubabu at-ta'ir isim fa'il dia pada dan fi'il sama dengan allazi yatiru at-ta'iru isim fa'il kan berarti mananya apa allazi yatiru sesuatu yang terbang fayaghdibu zaidun sehingga zaid marah azubabu adalah apa tuh bab? Lalat tuh. yang dibu di sini di di, di domah. Kenapa? Karena fa di sini bukan mengatofkan kepada isim kholis, tapi isim yang pada takwilan fi'il, isim fa'il. At-ta'ir sama dengan alladzi yatiru. Ya. At-ta'iru fayaghdibu Zaidun adzubabu. bibu di sini bukan biba Kenapa? Karena fa di sini bukan mengatofkan yaghdib kepada isim kholis, Tadi kepada isim yang pada takwilan fi'il, isim fa'il. Yang ada alif lamnya. At-ta'iru fayaghdibu zaidun azubabu. Ya, sedangkan contoh yang dicontohkan tadi semuanya huruf-huruf atau tadi diatofkan atau mengatofkan fi'il mudhari setelahnya kepada apa? Isim yang khalis yang bentuknya masdar. Ya. Jadi pahami ya? Hmm. Jangan, ya, jangan bingung kalau ada isim isim isim kemudian setelahnya diatofkan fiil. Apa ini? Mana? Ya, atof mana ini? Ya. ya cukup dulu sampai sini. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik. Syadullah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.